Apa saja yang perlu disiapkan oleh seorang kepala keluarga ketika dia hendak melaksanakan ta'addud atau poligami? Tentunya keterangan dari tadi pagi sampai sekarang itu semua yang harus disiapkan. Anda harus bisa memimpin rumah tangga yang pertama. Kalau Anda tidak bisa memimpin rumah tangga yang pertama, jangan coba-coba memimpin jadi rumah tangga yang kedua. Yang pertama nggak bisa, bagaimana yang kedua? Anda akan menjadi pengkhianat dua kali. Dan Anda akan diancam dengan azab dua kali oleh Allah. Jadi, jadilah pemimpin yang mengerti kadar dirinya. kehidupan atau nikah keadut atau poligami adalah perkara yang dibolehkan dan bahkan disunnahkan di dalam syariat Islam tetapi ketika seorang mampu untuk menegakkannya bukan kepada orang yang tidak mampu dan saya tidak mengatakan diri saya mampu tetapi kepada siapa saja yang mampu maka tegakkanlah kalau anda mampu sebagaimana sudah dikatakan tadi adalah perkara yang dibolehkan dalam syariat Islam dan bahkan disunahkan cuman Anda harus mengerti mampu dan tidaknya Anda Anda harus pahami diri Anda karena tadi telah kita katakan membujang aja ada masalah keluar setelah istri ada masalah. Tentunya dengan dua istri lebih banyak masalah. Tiga istri lebih banyak lagi. Empat istri lebih banyak lagi. Jangan anda berharap empat istri itu tidak ada masalah. Salah. Karena setiap istri punya masalah masing-masing. Sehingga wa a'lam bisawab bijaksanalah di dalam berjalan melihat mana yang layak untuk Anda dan mampu Anda lakukan. Rahimallah imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Demikian. Jadi tadi apa yang menjadi keterangan kita kalau memang sudah bisa dilakukan walhamdulillah Anda memang orangnya untuk bisa melakukan yang berikutnya. Wallahu a'lam bisawab. Jangan kehidupan poligami sekedar hanya untuk mementingkan bahwa Anda ini ingin memenuhi syahwatnya. Tidak dilakukan bahwa kehidupan poligami untuk meredup syahwat seseorang. Tetapi tidak hanya kehidupan itu yang akan dijalani, ada kehidupan yang setelahnya. Ada kehidupan yang setelahnya, banyak masalah yang akan dihadapinya. Kalau kita sudah siap, maka bagus. Itu lebih baik Anda lakukan, yaitu lebih baik kita melangsungkan kehidupan berpoligami, karena tadi telah kita dengarkan itu adalah sunnah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kalau tidak mampu, maka jangan. Wallahu a'lam bishawab. Terlebih lagi dari beberapa kehidupan yang kita dapatkan dari beberapa saudara kita, kita boleh mengatakan tidak menjadi contoh yang baik. Dan ini mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Yaitu didengarkannya hal-hal yang menodai agama. Maka kehidupan poligami yang seharusnya kita mendakwakan agama dari orang-orang, dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab akhirnya menodainya. Jangan kita menjadi orang yang juga ikut menodainya. Tapi lakukanlah dengan penuh amanah, dengan penuh tanggung jawab, dan sadar ini adalah agama yang orang nantinya kalau saya melakukannya orang nantinya atau manusia nantinya tertarik dan menjadikan bahan buah bibir yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bagaimana kiat-kiat menundukkan pandangan dari fitnah wanita yang mengumbar aurat sehingga bisa melunturkan cinta kepada istri kita. Tundukkan pandangan Anda. Jangan mengumbar pandangan Anda. Tundukkan. Kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Untuk menundukkan pandangan perintah yang wajib. Di saat fitnah datang melanda seperti ini, ada wanita yang apa? Ada wanita yang mengumbar auratnya di hadapan mata kita. Wajib bagi kita untuk menundukkannya. Jangan Ah, sudah apa boleh buat? Apa boleh buat tidak turun-turun pandangannya. Musibah tundukkan pandangan. Dan camkan dalam hatimu, istrimu lebih mulia dan lebih cantik. Apa yang kamu lihat itu hanyalah perhiasan setan yang dia hiasi matamu di hadapannya. Kalau kamu dengan dia, kamu akan kecewa. Tetapi apa yang kamu dapati pada istrimu itu yang lebih utama, lebih halal, lebih baik, Allah telah menggabung dan mengikat kalian dengan tali ikatan suami istri. Itu adalah ikatan yang mulia. Yang tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan kamu dengan istrimu. Dengan ikatan tersebut. Cuma demikian tabiat manusia. Tabiat manusia itu dia condong kepada kejelekan Inna nafsa awa na'am apa? Ammaratu bisu. Condong kepada kejelekan. Maka tundukkan pandanganmu, yakini apa yang ada pada istrimu itu lebih baik. Lebih utama, apa yang ada di hadapanmu itu adalah perhiasannya setan yang dihias-hias di pandangan matamu. Makanya kita di zaman fitnah seperti ini memang pertama banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya lebih banyak menundukkan pandangan mata. Allahul musta'an. Itu pun kita sudah menundukkan terkadang Nah, setan datang dengan tundukan mata kita ini datang untuk memperlihatkan kepada kita. Itu sudah tunduk. Gimana kalau tidak tunduk? Wallahu a'lam bishawab. Lantas di sini dikatakan bisa melunturkan cinta kepada istri. Jangan karena hanya pandangan tersebut menghancurkan masa depanmu. Istrimu kalau betul-betul dia salihah, menjadi wanita yang paling cantik melebihi bidadari nantinya di surga nanti yang akan menemanimu. Kalau kamu lepaskan dia lantas karena wanita yang kamu lihat tadi menawarkan auratnya tersebut. Ternyata orang yang menawarkan auratnya ini sudah dijamah orang banyak. Kamu dapat dia, kamu dapat setan dari kalangan ini. kamu lepas wanita yang dia itu adalah calon bidadari di surga, melebihi bidadari surga nantinya. Anda mengganti apa yang mahal dengan apa yang tidak punya harga. Nah, Wallahu musta'an. Apakah boleh wanita meminta cerai kepada suaminya dalam keadaan suaminya itu nah mandul? Tentunya kalau dia menginginkan untuk mendapatkan keutamaan dia bisa bersama. Tapi kalau dia menginginkan untuk menginginkan adanya generasi atau anak dari dirinya dia bisa menawarkan perpisahan kepada suaminya dan tentunya pula kita bisa memberikan kelapangan kepada wanita tersebut karena tentunya penyakit tersebut akan membuat seorang terbebani karenanya. Kita berharap kita juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Suaminya di awal perjalanan dia adalah seorang yang lurus, kemudian di dalam tengah-tengah perjalanan berumah tangga suaminya menyimpang dari jalan yang lurus. Maka Apakah boleh bagi dia untuk berpisah dengan suaminya? Tentunya bagi wanita ini untuk menasihati sebisa mungkin kepada suaminya dan bersabar terhadap suaminya terkecuali suaminya membawa dia kepada penyimpangan jalan pula. Jadi bawa kepada penyimpangan jalan dipaksa untuk menyimpang jalannya, maka bagi dia untuk meminta perceraian kalau memang dia mendapatkan keadaan pemaksaan dan keadaan yang membolimi dia. Tapi kalau tidak, dia bersabar sambil menasihati suaminya. Dia bersabar sambil menasihati suaminya sebagaimana kita dapati dari wanita-wanita solihat dulu wallahu a'lam bissawab doakan nasihati dengan cara yang baik hati manusia yang memilikinya dan memegangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu. Dialah yang membolak-balikkan hati manusia. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa meminta kepada Allah. Minta kepada saat-saat ijabah. Doa dikabulkan agar mereka diterima agar mereka menjadi wanita apa agar mereka menjadi suami yang lurus kembali kepada jalan yang benar Wallahu a'lam bisawab Allah Bagaimana hukum istri masih tetap kerja di perusahaan sementara suami tidak bekerja, hanya taklim dan daurah saja? Ini tidak benar ya, Ikhwan. Anda bukan kawam kalau begitu. Berarti yang kawam nantinya perempuan. Dan tidak dibolehkan perempuan jadi kawam. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatan Anda ini akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinilai dari ngaji dan daurah yang kita lakukan dan kita kerjakan kalau kita tidak mengamalkannya. Apa hasil amalan Anda dari ngaji dan daurah? Apakah dari amal hasil hasil ilmu dari ngaji dan daurah tersebut membolehkan Anda membiarkan istri Anda kerja di perusahaan lantas Anda tidak memenuhi kebutuhan nafkah hidupnya? Apakah ini hasil dari pengajian dan daurah? Tentunya tidak. Sehingga orang yang seperti ini tidak bisa mengamalkan amalan dengan benar. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada contoh dari salaf yang membenarkan perbuatan kita. Tidak ada contoh dari orang-orang soleh yang membuat yang membenarkan perbuatan kita. Bahkan yang ada dari orang-orang soleh, mereka cemburu terhadap istri-istri mereka cemburu, menjaga, menaungi, mengayomi istri mereka. Sehingga janganlah Anda menjadi gharib dengan apa janganlah Anda menjadi syad dengan keberadaan Anda. Walaupun Anda ngaji, walaupun Anda daurah, tetapi Anda masih membiarkan istri bekerja sementara Anda sehat wal segar bugar tidak ada masalah tidak kerja, sekedar menerima penghasilan dari istri, Anda walim, Zalim wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana tadi telah kita dengarkan, Anda akan dituntut nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Anda diancam oleh Allah tidak akan dimasukkan surga Anda tidak menjalankan sifat kepemimpinan sebagaimana yang diharapkan sebagaimana yang dibimbingkan oleh agama. Wallahu a'lam bishawab. Perempuan kurang agamanya. Kurang akal pikirannya. Karena kurang agamanya di tempat pekerjaannya. Dia bisa ketemu dengan laki-laki lain. Dia bisa akhirnya terpengaruh dengan laki-laki lain. Dia berbaur dengan laki-laki yang bukan mahramnya akan mematikan hati dia waliyadubillah dia rusak gara-gara anda Wallahu a'lam bishawab. Apabila seorang istri tidak pernah melakukan tugasnya menuntut gaji suami harus sekian. Pernah juga melakukan perselingkuhan dan istri pun berulang kali meminta cerai. Maka bagaimana nasihatnya? Suami tersebut bukan tidak mau menceraikan tetapi suami tersebut memikirkan masa depan anaknya. Haruskah suami ini menceraikan istrinya atau mempertahankan rumah tangganya? Mengetahui sang istri tidak pernah taat kepada suami dan tidak pernah melakukan tugas rumah tangga. Hal ini terjadi kurang lebih lima tahun sudah. Jadi seorang istri tidak pernah melakukan tugasnya. Menun, uh, tidak pernah melakukan tugasnya. Menuntut gaji suami harusnya sekian. Pernah juga melakukan perselingkuhan Tentunya yang pertama dia dinasihati dengan nasihat yang baik. Kemudian setelah melalui tahap proses nasihat dan dia masih tetap melakukan perbuatannya seperti itu, maka pada waktu itu demi melihat masa depan anak-anak yang Anda salah dalam melihatnya. Kalau Anda membiarkan terus seperti itu, sementara istri sering berselingkuh dikatakan, juga pernah melakukan perselingkuhan, juga dia tidak patuh kepada suaminya. Kalau dia sering demikian, itu akan menjadi contoh kepada anak anak Menjadi contoh kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya mendapat contoh yang jelek. Sementara Anda sibuk dengan kerjaan. Maka tolonglah anak-anak Anda dengan mendidiknya dengan baik. Dan setelah istri dinasihati dengan baik, juga tetap seperti itu, maka tentunya menceraikannya itu lebih utama. Karena tidak bisa lagi diperbaiki tidak bisa lagi diperbaikin. Wallahu a'lam bishawab. Tidak bisa diarahkan. Dan anak dibimbing, diberitahu dengan apa yang benar. Karena ibunya ini ingin merusak masalah, Ibunya ingin merusak citra bagaimana ibu yang baik dirusak oleh ibunya sendiri. Di hadapan anak-anaknya. Maka bimbinglah anakmu dan arahkanlah dengan baik dan benar. Adapun istri yang tidak bisa dibimbing, maka bagi kita untuk melepaskannya, kita biarkan anak-anak tersebut terbimbing dengan bimbingan yang baik dan tentunya kalau ibunya demikian, maka agama agama bisa mengam, apa agama memberikan keputusan bisa mengambil alih anak dari asuhan sang ibu kalau ibunya memang tidak bisa diharapkan kebaikannya bahkan memudaratkan sang anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya ulangi tadi di sini pertanyaan yang ada suami tersebut bukan tidak mau menceraikan tetapi suami tersebut memikirkan masa depan anaknya dan tadi telah kita terangkan haruskah suami itu menceraikan istrinya ataukah mempertahankan rumah tangganya mengetahui sang istri tidak pernah taat kepada suami dan tidak pernah melakukan tugas rumah tangga maka juga telah kita jawab tadi baginya untuk nah, mencari istri yang lainnya karena istri yang demikian tidak pantas dan tidak layak untuk dijadikan istri dia tidak mau taat tidak mau mendengarkan bahkan melawan dan juga tidak mengerti akan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga Apakah seorang disibukkan dengan HP bisa merusak keharmonisan rumah tangga? Bisa. Dan ini sudah mulai gelagat-gelagat yang seperti ini banyak. Atau gejala-gejala yang seperti ini banyak. Seorang dari paginya sudah pegang HP. Saban harinya sampai malam urusan apa yang ada pada rumah tangganya tidak diurus lagi. Maka ada wanita karena HP-nya makanan dia kateringkan, ke dia belikan lantas apa yang menjadi tugasnya mencuci pakaian misalnya dia laundrykan pokoknya dia bisa ber berhaperia berhp dia. Yang dia lakukan ya media sosial tentunya nggak mungkin bagian dalam HP itu dia orang hari atau di otak atik nggak mungkin dia bukan apa? Dia bukan orang yang nah teknisi bukan. Dia yang dia orang ini media sosial. Yang di sana pusat, di sana kafirin, musyrikin, liberal, Wasia dan yang lainnya. Dia juga tidak bisa mendawakan agama. Dia bukan orangnya sebagai ahli pendakwah. Apa yang Anda dapatkan dari seperti ini? Kerusakan. Kerusakan. Ya jangankan dia kita laki-laki kalau main HP dari awal sampai malam apa yang kita dapatkan hati kita nyaman? Tidak. Tidak bakal nyaman. Bahkan dalam fatwa al yang seperti ini menghabiskan waktu. Gara-gara hati orang tidak membaca Al-Quran. Tidak lagi berzikir pagi petang. Tidak lagi berzikir ba'da sholat. Bagaimana mau berzikir ba'da sholat? Setelah sholat langsung HP-nya dia pegang. Siapa lagi yang WA ini? Siapa yang naam BBM ini? Siapa yang lain dan seterusnya? Banyak media sosial ini. Zikir tidak. Baca Quran juga tidak. Jangankan itu sholat sunnah sudah enggak. Dia dengan HP-nya. Dia, dia lupa umurnya sedikit. Ini kita. Bukan istri kita yang lemah. Apanya tadi? Agamanya dan kurang akalnya. Ini kita yang laki-laki. Lupa bahwa kita umur kita ini sedikit. Allah akan tarik seketika. Apakah kita datang ke sisi Allah dengan bawa HP? kita datang kepada Allah dengan bawa amal kita. PR-nya anak-anak gerahapean tidak terurus. Hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya tidak gara-gara HP. Istrinya sampai sekarang misalnya belum mengkobok daripada apa? Dari puasa wajibnya Ramadan, dia tidak tanyakan dia sibuk dengan hp Banyak pekerjaan yang itu menjadi kewajibannya di dalam rumah tangga. Maka hati-hatilah. Jangan jadikan nasi itu sebagai pengganti segalanya. Kita menjadikannya sebagai alat yang bisa mendatangkan maslahat. Kalau tidak bisa mendatangkan maslahat, maka jangan kita gunakan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ada gambarannya. Seorang suami pulang kerja dia tanya istrinya, "Bu, Makanan saya tidak ada. sudah oh, sudah, itu gampang. Makan, mana makan. Ambil. Lagi apa ibunya? Lagi menjawab BBM-nya teman-temannya. Ya subhanallah. Khidmat kepada suami tidak ada. Berkhidmat kepada BBM. Khidmat itu adalah kewajiban terhadap wanita tersebut, kepada BBM tidak ada kewajibannya. Ini yang wanitanya. Yang laki-lakinya, anaknya sakit, anaknya demam, panas. Gara-gara apa yang lupa untuk diperiksakan apa? Ke dokter. Apakah ini bukan kerusakan? Wallahu a'lam bisawab. Sehingga digunakan kepada apa yang maslahat, apa yang bermaslahat. Kalau ada maslahatnya, maka HP ini adalah alat yang mubah. Kita gunakan sebagai sesuatu yang bermaslahat. Kalau di sana mubarak, maka tentunya kita jauhi dan kita tinggalkan. Seorang tidak lagi bersemangat di dalam membina rumah tangganya. Kehidupannya diisi dengan tidur bermalas-malasan. Karena dia sudah pesimis dalam mencari ma'isyah. Ini menyebabkan keluarga ma'isyah yaitu penghidupannya. Ini menyebabkan keluarga menjadi caruk maruk. Bagaimana kita sebagai anak memberi arahan kepada orang tua tersebut. Tentunya kalau kita ini adalah anaknya dan orang tua kita, kasus ini adalah orang tua kita, maka kita terus mengarahkan, Terus mengarahkan, Terus membimbingnya. Dan Alhamdulillah tentunya yang bertanya ini mewakili anaknya. Sehingga membimbingnya dan mengarahkannya. Adapun perbuatan yang kita dengarkan tadi adalah perbuatan yang tidak pantas bagi seorang yang dikatakan pimpinan ataupun suami. Tidur bermalas-malasan lantas tidak lagi bersemangat untuk mencari maisha cacing dan serangga mereka adalah hamba-hamba Allah yang notabene tidak ada perusahaannya, tidak ada kantor-kantornya. Tapi mereka Allah cukupkan dengan rezekinya. Allah cukupkan dengan rezekinya. Maka seorang manusia kalau dia berusaha dan berusaha karena pekerjaan yang dimaksud tentunya pekerjaan yang halal. Kalaupun dia bukan di kantor. Jangan diharapkan bahwa harus di kantor, harus di perusahaan. Kalaupun dia bukan perusahaan, bukan kantor, tetapi dia adalah pekerjaan yang halal. Dari menjual, dari bekerja, dari kuli dan yang lainnya. Misalnya dari bertani, dan yang lainnya maka kerjakanlah kerjakanlah dari situ engkau mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa pesimis dengan rahmat Allah dan rezeki Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau kita sebagai anak memberikan pencerahan, memberikan masukan. Dan kalau memang sang ayah tidak mau menerima masukan, ya kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita bisa membantu orang tua kita tersebut dengan bantuan yang kita mampu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kami ketahui daripada ilmu Bagaimana seorang istri ketika diajak menegakkan as-sunnah, menegakkan kebenaran, ia menolak karena takut kehilangan dunianya. Bahkan ia berani mengucapkan minta huluk dengan suaminya. Tentunya memberikan pengarahan kepada istri, tidak memberikan pengarahan sebagaimana komandan kepada yang dikomandoi. Komandan kepada bawahan. Tetapi memberikan pengarahan kepada istri yang pertama dengan cara yang rif yang lemah lembut alaika rif, fa inna rifqa la ya'tihi illa khair Au fa innar rifqa la yunza'u min syai' illa syana wa la ya'ti min syai' ila syai'i illa zana. Datangkanlah yang namanya rifq. Berpeganglah dengan yang namanya kelemah lembutan. Karena kelemah lembutan kalau dijalankan akan mendapatkan perkara yang baik dan kalau ditinggalkan akan menyebabkan atau mendatangkan perkara yang jelek. Lakukanlah dengan cara yang paling baik. Kalaupun dia istrimu, arahkan dia dengan arah yang paling baik. Mungkin ini dari saya pribadi. Mungkin sebagai bentuk contoh karena di sini diceritakan bahwa istri ini takut kehilangan dunianya kalau diajak kepada kebenaran. Mungkin ketika kita nikah dulu, kita nikah dalam keadaan kita masih jahiliyah. Ketika kita masih nikah dalam keadaan jahiliyah dan sampai kita nikah hubungan kita adalah hubungan jahiliyah pertamanya, yaitu hubungan cinta-cintaan di luar per pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kemudian kita diikat dengan tali pernikahan. Berarti percintaan yang ada pada waktu itu membuahkan hasil kepada per pernikahan. Yang menunjukkan bahwa istri ini cinta pada waktu itu dengan kita. Dan kita pun cinta kepada istri pada waktu itu dengan dia. Sekarang Alhamdulillah kita mengerti agama ini. Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Kecuali istri belum. Kecuali istri belum. Dan kita berharap istri kita tersebut mendapatkan hal yang sama dengan kita. Yaitu mendapatkan hidayah Allah. Tetapi hidayah tidak dapat kita tidak dapat kita datangkan semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, kita berusaha untuk mendapatkan hidayah tersebut bagi istri kita. Sekarang permasalahannya istri ini melihat keadaan kita yang berubah, mungkin kaget dan mungkin pula merasa tidak suka. Karenanya yang perlu kita lakukan kalau tadinya kita belum nikah, ah, tadinya kita ketika belum nikah bisa berhubungan dengan cinta dengan istri kita, maka sekarang Anda telah berkeluarga. Hubungkan kembali hubungan Anda dengan cinta. Hubungkan kembali hubungan Anda dengan cinta. Saya yakin istri Anda masih mencintai Anda. Upayakan bagaimana Anda mencintai dia. Maksud kami ini adalah sebuah upaya dan usaha. Karena Karenanya kami katakan ini dari kami. Hubungkan dia dengan cinta yang ada. Anda dulu telah bercinta dengan dia. Dan dia menerima cinta Anda. Sehingga dia mengiyakan menjadi istri Anda. Sekarang dia melihat Anda berbeda dengan sebelumnya. Tetapi masih di dalam hatinya yang kecil dia masih mencintai Anda. Dan Anda masih bisa mencintai dia. Maka hubungkan dia dengan cinta. Ingatkan dia cinta Anda. Cinta yang sebenar-benarnya Anda mencintainya. Karena terkadang kita yang sudah berubah menginginkan istri kita berubah, perubahan yang itu adalah drastis sebagaimana kita berubah. Terkadang kita melihat dia sebagai bawahan kita, kita komandannya, kamu mau ikut nanti begini, nanti begitu. Tidak, sampaikan dia dengan cinta. Berikan cinta Anda kepada dia, bahwa dia istri Anda yang Anda mesti membimbingnya dengan baik. Kalau bisa Anda lakukan maka mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menolong Anda. Memberikan hidayah kepadanya. Jadi sampaikan dengan cinta. Yaitu tadi yang kami katakan, terkadang orang kalau sudah menikah, ya dia merasa malu kalau bercinta dengan istrinya. Malu. Atau dia merasa berat. Atau dia merasa masa sudah seperti ini masih cinta-cintaan. Berat. Tidak. Lakukan dengan apa yang dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Bahwa kalian ini beristri. Suami istri saling mencintai. Maka tawarkan dengan cinta. Apa yang menjadi kesenangannya coba. Kamu berikan. Selama itu tidak melanggar syariat. Ini dulu ceritanya. Zaman jahiliyah ketika kita pengen dia mencintai kita, sekedar berikan es krim kita berikan ini es krim uh, cinta nggak dengan saya? Itu dulu. Kalau itu dulu bisa kamu lakukan, kenapa sekarang kamu tidak lakukan? Untuk mendapatkan hidayah bagi dia. Apa mahal es krim? Misal, Gugah dia dengan cintamu. Kamu berhak untuk dicintai olehnya. Kamu suaminya. Kamu yang menginginkan dia selamat. Allah akan menolongmu. Insya Allah Ta'ala. Seperti apa yang kami katakan tadi hanya sekedar sebuah polpen Anda memberikan hadiah. Dia akan tergugah. Padahal polpen berapa sih harganya? Namun terkadang kita jarang memperhatikan yang seperti itu. Kita lebih mengarah kepada kita adalah pemimpin, kita adalah komandan. Pasukan siap. Kalau ada pasukan yang tidak siap, kamu tidak siap, saya komandan, nanti saya tidak gaji kamu. Tidak boleh seperti itu dengan ini Wallahu a'lam bishawab. Jadi Kalimatkan dengan kalimat yang indah, menggugah dan mengarahkan. Kalau kamu punya ilmu, kamu arahkan deh. Ini khawatir kita. Demikian dan demikian kemusatan. Tawarkan dia dengan kebaikan. Wallahu a'lam bisawab. Ini sekedar sebuah naam arahan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Niscaya kalau dia mengucapkan puluh karena ketidaksenangan, dia akan ucapkan lagi. Maka berikanlah dengan apa yang tadi mudah-mudahan nasihat itu bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Suami adalah ikhwan yang belum pernah mondok. Sedangkan istri lulusan pondok pesantren. Sehingga dari sini keilmuan agama istri lebih alim, lebih lebih melebihi suami. Bolehkah suami belajar mengambil ilmu kepada istri? Boleh. Karena tidak mungkin istri mengatakan kamu belajar dengan saya bayar uang pondok ya. Tidak <laughs> mungkin ya, ada istri hitung-hitungan. Boleh. Apakah dengan belajar kepada istri tidak menjadikan suami rendah di hadapan istri? Tidak, bahkan mulia. Ilmu menjadikan seorang itu mulia. Ilmu tidak menjadikan seorang hina. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu menjadikan mulia. Kamu mengambil ilmu dengan istrimu, bukan kamu direndahkan, kamu diangkat menjadi seorang yang mulia. Sebagaimana seorang murid mengambil ilmu dengan guru, bukan guru merendahkan muridnya, tetapi menjadikan muridnya menjadi orang yang yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya jangan minder belajar dengan istri. Wah, nanti kalau saya belajar dengan istri, misalnya saya diajar harga kitabun, waduh, gimana nih? Padahal Nah itu kan pelajaran anak-anak baru masuk pondok ya karena kamu belum belajar ya nggak apa-apa belajar ada kitabun dalika kitabun tidak masalah tidak menjatuhkan kehormatan kita Bagaimana cara mendapatkan wanita solehah di zaman ini? Nah, Kayaknya semuanya ingin mendapatkan wanita soleha di zaman ini ya. Tapi ya tentunya diketahui soleha dan tidaknya wanita tersebut, diketahui dia berpegang dengan tidaknya terhadap agama. Kalau dia berpegang dengan agama dengan sebaik-baiknya, dia adalah wanita soleha. Karena dengan dalam dia berpegang dengan agama, dia mengamalkan agamanya. Demikian, kita Melihat semakin jauh dia dengan agama, semakin menjauhkan dia dari penyebutan salihah. Sehingga kalau mau mendapatkan wanita salihah, lihat dari sisi agamanya. Lihat dari sisi agamanya, gimana agamanya? Dan karena itu pula seorang diperintahkan untuk mencari istri yang diutamakan sisi agamanya. Sisi agamanya. Artinya, setelah dia melihat wanita tersebut dengan penglihatannya, dia puas. Dia melihat agamanya, gimana agamanya? Kalau agamanya jelek, jangan dia lanjutkan. Kalau agamanya baik, maka dia lanjutkan. Jadi melihat gimana keberagamaannya, amalnya, akhlaknya, ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Di keluarga kami ada seorang paman yang usianya lebih muda dari para keponakan dia. Di saat usia mereka sudah mulai menua dan orang tua mereka sudah tidak ada, di antara paman dan keponakan tersebut terjadi kerenggangan. Silaturahim mereka tidak mengunjungi satu dengan yang lain. Pertanyaan mana yang lebih pantas dikunjungi paman yang usianya lebih muda atau keponakan yang usianya lebih tua? Sekarang masalahnya bukan mana yang lebih muda, mana yang lebih tua. Yang masalahnya sekarang adalah kita diperintahkan untuk me, apa, menyambung hubungan silaturahim. Kita diperintahkan untuk menyambung hubungan silaturahim hubungan kekerabatan. Tidak melihat ini tua, ini muda. Selama dia kerabat kita, wajib bagi kita untuk menyambungnya. Karenanya, karena gambaran di sini ada keponakan, ada apa? Ada paman. Maka tentunya keponakan, karena dia adalah keponakan walaupun usianya lebih tua, dia lebih dahulu untuk menyambung hubungan kekerabatannya dengan apa? Dengan pamannya. Dengan pamannya. Karena dia punya tugas untuk menyambung hubungan kekerabatan. Begitu pula paman, kalaupun dia paman misalnya, tapi dia melihat keponakan yang semakin jauh, tidak apa-apa dia menyambung hubungan kekerabatan, dia mendapatkan keutamaan. Tetapi suatu adat yang utama, yang wajib, bagi kedua bagi kedua belah pihak dan tentunya ini lebih utama daripada keponakan untuk menyambung hubungan kekerabatan. Jadi menyambung hubungan kekerabatan tidak dengan melihat usia, tetapi tentunya yang utama yang muda kepada yang yang tua, yang muda kepada yang tua. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kita putuskan hubungan kekerabatan yang Allah akan putuskan hubungannya dengan kita. Man awsala rahimahu awsalahullah. Man qata'ahu qata'ahullah. Siapa yang menyambung hubungan kekerabatannya, Allah akan menyambung hubungannya dengannya. Siapa yang memutuskan, Allah akan putuskan hubungan dengannya. Maka bagi kita untuk menyambung hubungan kekerabatan kita. Dan semakin mendalam pengetahuan orang terhadap agama Allah, semakin serius dia menyambung hubungan kekerabatan. Jangan semakin dalam dia semakin apa? menjauh dari dan memutuskan hubungan kekerabatan ini salah. Semakin dalam, semakin mendalam pengetahuan orang terhadap agama Allah, semakin kuat dia untuk menyambung hubungan kekerabatannya dengan kerabatnya. Karena dia tahu mengambung hubung, menyambung hubungan kekerabatan akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Menyambung hubungan kekerabatan akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung hubungan kekerabatan Allah tabaraka wa taala akan menyambung hubungannya dengannya dan akan ditempatkan oleh Allah nantinya di surga nanti sebagai orang yang menyambung hubungan kekerabatan. Sehingga saudaraku sekalian, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita tidak melihat apakah ini bulan naam keponakan ataukah ini bulan paman yang pokok siapa yang mengetahui pentingnya um-, menyambung hubungan kekerabatan dia sambung tetapi tentunya yang lebih utama dan itu dibimbing juga oleh syariat yang muda menyambung kepada yang yang tua wallahu a'lam bisawab ini yang mungkin bisa kami sampaikan dari beberapa pertanyaan yang ada pada hari ini. Saya mohon maaf, mungkin di sana terdapat banyak kesalahan dan juga mungkin tidak sana didapat enam suatu hal yang tidak berkenan di sisi antum semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya itu dari kelemahan kami dan sedikitnya pengetahuan kami. Mudah-mudahan apa yang uh, bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan faedah dari apa yang telah kita dengarkan kita bisa menjadikannya bekal dan menjadikannya amalan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya yang membutuhkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin.